Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih Dalam bab ini terdapat beberapa masail dan fawaid Di antaranya yang pertama yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa hadis ini diriwayatkan dari sekian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sepuluh sahabat kurang lebihnya. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih melainkan dari jalannya atau dari sanatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian masalah yang berikutnya berkaitan dengan mustalahat, pengertian. An-niyatu lughatan tutlaqu 'ala al-azmi wal iradah wal qasd. Niat secara bahasa adalah al-azm. Tekad. Wal iradah, keinginan. Wal qasd, maksud tujuan. Ini secara bahasa. Wastilahan adapun secara istilah al-azmu ala fi'l al-ibadah taqarruban ila Allah azza wa jalla tekad untuk berbuat suatu ibadah, suatu amalan ibadah dengan tujuan taqarruban ilallahi azza wa jal. sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban di sini mencakup menaati perintah, menjalankan perintah dan ini semisalnya. Semua ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang berikutnya berkaitan dengan hukum an-niyah. Hukum an-niyah dari ibadah salat. al ulama ala anna an-niyah syartun li sihhatis shalah. Wa la tasihhu as illa biha telah disepakati oleh ahlul ilm baik yang terdahulu hingga saat ini mereka seluruhnya bersepakat bahwasanya niat di dalam salat itu merupakan syarat sahnya syarat dari sahnya salat tidak akan diterima salatnya seorang kecuali ketika dia niatkan apa dalilnya dalilnya datang dari Alkitab was sunnah kemudian juga nukilan ijma dari ahlu ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Kemudian juga dinukilkan dari Imam An-Nawawi, Ibnul Mundir dan yang selainnya Wa rahimahumullah ala anna salata la tujzi illa bin niyah. Mereka bersepakat bahwasanya salat itu tidaklah sah kecuali dengan niat. Masalah yang berikutnya berkaitan dengan mahallun niyah. Letak dari niat. Ini dibahas oleh al-ulama al-fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Di manakah letak an-niyah? Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah ini nama dari siapa? Kakek kakeknya ya Ahmad Ibni Abdul Halim Ibni Abdul Salam Ibni Taimiyah kakek buyutnya Ya, beliau dijuluki atau dipanggil masyhur namanya dengan Ibnu Taimiyah yaitu e, buyut dari kakeknya. Kunyahnya adalah Abul Abbas rahimahullah taala. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, "Wattafaqa al-a'immah 'ala anna mahallan niyyah hiya al-qalb." Para ulama telah bersepakat bahwasanya letak dari niat tempatnya ada di dalam hati. Walaysa fil lisan bukan di dalam mulut ataupun lisan. Nah, ini letak dari an-niyah. Kemudian beliau menyebutkan berkaitan dengan hukum menjaharkan niat ketika diucapkan dengan lisan wal jahru bin niyah minal ibtida' fid dan menjaharkan niat ini merupakan perkara yang dibuat-buat ibtidak perkara yang bid'ah di dalam agama ini. Wallahu taala alam. Baik. Qala rahimallahu taala at-takbir. Bertakbir. Jadi setelah niat niat dimunculkan ya, maka berikutnya adalah at-takbir. Mulai dia mengawali salatnya. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membuka salatnya dengan ucapannya Allahu Akbar. Hadis ini dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Muslim. Dan telah kita jelaskan hadis ini dihukumi sebagai hadis yang mu'al atau hadisnya cacat. Mengapa demikian? Ya annahu min tariq Aus ibn Abdullah an Aisyah wa lam yusma' minha bi Ini bisa dirujuk dalam kitab-kitab Al-Mustalah Al-Hadis. Allahu Ad-Darqutni wa ghairuh. Wa qala rahimahullah wa amara bidzalika al-musi salatahu كما تقدم رحمك الله وقال له إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر Hadis ini dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' Rifa'ah bin Rafi' riwayat Tabrani dan yang selainnya. Dan sanatnya dhaif. Lianna fihi karena dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Yahya bin Khalad. Dia seorang perawi yang majhul. qala rahimallahu taala sampai di sini pada daras yang lalu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul miftahus salatu at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pembuka salat itu adalah taharah. Dan yang mengharamkannya adalah at-takbir. Dan yang menghalalkannya adalah at-taslim. Hadis ini dari sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu dan hadisnya mungkar. Dan juga datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan sanatnya dhaif. Dhaif jiddan. Kemudian juga datang dari sahabat Abdullah Ibn Zaid. Ya, dalam datang dalam beberapa jalan sahabat. Wa fihi Al-Waqidi Muhammad Ibn Umar wa huwa Dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Al-Waqidi Muhammad ibnu Umar. Dia seorang perawi yang kezab Kemudian juga datang dari Jabir bin Abdullah wahwa munkar hadis. Kemudian juga datang dari Abdullah bin Abbas wahwa ba'if Jadi kesimpulannya hadis ini miftahus salat tahur ila, ah-, ila akhir hadis. Hadisnya tidak sahih walaupun dikumpulkan jalan-jalannya. Karena ada yang mungkar, ada yang perawi yang kadzab dan semisalnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu taala wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u bit takbir hatta yusmi'a man khalfahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperdengarkan suaranya dengan takbir hingga orang-orang yang di sekitar atau di belakangnya mendengar suara beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari dan hadisnya sahih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qala rahimahullahu taala wa kana idza marida rafa'a Abu Bakrin sautahu yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, maka beliau memerintahkan Abu Bakar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggikan suaranya untuk ya, menyampaikan takbirnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada jamaah salat. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Wa kana yaqul Idza qala imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Apabila imam berucap Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar. Hadis ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Ahmad Al-Baihaqi dan yang selainnya. Dan hadis ini disebutkan oleh Ibn Khuzaimah, Al-Hakim dan Tabrani sebagai hadis yang gharib. Wallahu taala a'lam. Baik, kita masuk pada masail dan fawaid di dalam bab at-takbir. Terkait dengan pembahasan at-takbir ketika memulai salat, maka at-takbiru fi shalah ala kismain. Takbir di dalam salat itu terbagi menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Bagian yang pertama takbir fi awal salah wa yuqalu hadza takbiratul ihram. Takbir di awal salat dan ini diistilahkan sebagai takbiratul ihram. Ini memiliki pembahasan dan hukum tersendiri. Bagian yang kedua, takbirun fi asna'i as-salah wa yuqal takbiratu al-intiqal takbir yang diucapkan di pertengahan-pertengahan salat jadi setelah takbiratul ihram ini diistilahkan dengan apa istilahnya hmm? takbirat al-intiqal takbir yang berpindah-pindah ya berpindah-pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya kecuali ketika bangkit ke i'tidal dengan lafaz sami Allahu liman hamidah. Nanti akan datang pembahasannya insyaallah taala. Dan ini memiliki hukum tersendiri dan pembahasan tersendiri. Jadi di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul al-intiqal. Masalah yang pertama terkait dengan hukum takbiratu al-ihram. Apa hukumnya? Membaca takbiratul ihram. Dan di sini juga yang perlu dipahami bahwasanya ketika disebut takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Bukan gerakan dari mengangkat tangan seperti ini. Ya, ketika disebutkan takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu Akbar. Ini memiliki hukum dan gerakan seperti ini memiliki hukum tersendiri. Yang akan kita bahas insyaallah adalah ucapan takbiratul ihram. Adapun terkait dengan gerakannya, ini hukumnya adalah sunnah dan nanti akan datang penjelasannya. Bisa difahami insyaallah. Hukum takbiratul ihram pada bagian yang pertama. Yang dimaksud yaitu lafaz Allahu Akbar. Dalam pembahasan ini terdapat tiga kaul, tiga pendapat. Dan yang rajih wallahu taala alam bahwasanya takbiratul ihram ini adalah ruknun min arkanis shalah. Hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun salat. La tasihhu salatu illa biha. Dan tidaklah sah salat seorang kecuali dengan mengucapkan takbiratul ihram. Nah, dan inilah pendapatnya jumhur ahlul ilm pendapatnya Maliki Walhambali, Wasyafi'i, dan yang selainnya dari jumhur ahlul ilm. Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu rawahu Muslim. Hadis apa itu? Al-musi fi salatihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu' thumma istaqbal qiblah fakabbir." Apabila engkau salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbirlah. Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa kita tidak menggunakan hadis yang ada dalam bab ini? Mengapa? Di sini terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang takbir atau ikhram. Ya, dikarenakan beberapa hadis yang disebutkan dalam bab ini hampir rata-rata hadisnya dhaif. Yang paling sahih adalah hadis al musyfi salatihi itu yang sahih dari riwayat Muslim. Kemudian di antara hujjah yang disebutkan oleh kaum jumhur yaitu walam ya'ti fi haditsin la sahihin wala dhaif an nabiy sallallahu alaihi wasallam taraka takbiratul ihram au nasiyaha. Ini hujjahnya. Ya, tidak ada satupun datang dari hadis yang sahih ataupun yang dhaif. Ya, ini hadis-hadis yang dhaif telah disebutkan. Tidak ada satupun yang datang dari hadis-hadis tersebut melainkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah luput darinya mengucapkan takbiratul ihram ataupun beliau lupa membacanya. Ini tidak ada satupun datang riwayat tentangnya sehingga kesimpulannya bahwasanya membaca takbiratul ihram Allahu akbar ini adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Bagaimanapun keadaannya ketika dia sehat ya ataupun ketika dia sakit. Nah, dan ini telah datang penjelasannya bagaimana kaifiyah salatnya orang yang sakit maka dia tetap membaca takbiratul ihram. Kemudian juga hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Innama ju'ilal imam liutamma bih." Imam itu dijadikan sebagai pedoman. Nah, diikuti gerakannya, diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka jangan kalian berbeda dengannya, mendahului atau terlambat. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah takbir, maka bertakbirlah. Selesai dari hukum takbiratul ihram. Bisa difahami insyaallah? Baik. Masalah yang selanjutnya. Mahia as-sighah at-takbir. Apa itu lafaz dari takbir? Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya lafaz takbir itu Allahu Akbar. Namun di sini kita akan bahas secara tersendiri tentang lafadz at-takbir. Sighatuhu hiya Allahu Akbar. Lafadznya adalah kalimat Allahu Akbar. Nah. Walam yasih sighatan ukhra dan tidaklah sah dengan menggunakan sighah-sighah atau lafadz lafadz yang selainnya. Nah, di sana terdapat khilaf yang cukup panjang dari pembahasan al-fuqaha terkait dengan lafaz takbir. Nah, ada yang berpendapat seperti ini, boleh dengan lafaz yang lainnya, bahkan ada yang lebih uh, jauh sekali dari dalil dengan menggunakan asma-asma Allah yang lainnya. Namun di sini semua pendapatnya marjuh dan yang rajih adalah dari mazhabnya Hambali, Maliki, Daud Al-Zahiri dan yang selainnya bahwasanya lafaz yang sahih hanyalah dengan kalimat Allahu Akbar. Dalilnya apa? Dalilnya dari hadis al-musi fi salatih. Nah, disebutkan di situ, "Tsumma istaqbal qiblah fakabbir." Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah. Maka takbir min hadal hadis huwa al-ma'hud. Takbir yang dimaksud dalam hadis ini adalah takbir yang telah dikenal. Ya, telah dikenal oleh orang tersebut, al-ma'hud yang sudah ada dalam pikirannya. Sebab antum ketika diperintah eh, oleh seorang yang baik itu orang yang antum kenal atau tidak antum kenal, dia mengucapkan kepada antum bertakbirlah. Apa yang ada dalam benak antum? Lafat yang pertama keluar. Apa? Allahu Akbar. Ya. Oleh karena itu Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat tersebut bertakbirlah. Yaitu takbir yang al-ma'hud yang sudah uh, di ya sudah difahami Nah, itu kalimat itu tidak mungkin dia akan berlafat dengan lafat Allahu Akbar atau Allahul Akbar atau Allahul Azim. Itu tidak mungkin. Allahul Jalil ya. Nah, atau yang semisalnya. Baik. Qala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menjelaskan at-takbiru huwal ma'hud. Takbir yang dimaksud yaitu yang al-ma'hud, yang sudah ma'ruf, sudah ada dalam benaknya spontan itu keluar dengan ucapan tersebut. Alladhi naqalathul ummah naqlan daruriyan khalafan an salaf an nabiyha sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi kulli salatin la yaqulu ghairuhu wala marratan wahidah. Ya, yang telah dinukilkan dari para salaf kita dari zaman salaf hingga zaman hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengucapkan dengan takbir itu saja dan tidak pernah beliau mengucapkan dengan takbir selainnya walaupun satu kali. Nah. Kemudian juga seorang tabi'i, qala Abdurrahman ibni Mahdi dalam riwayatnya At-Tirmidzi diriwayatkan beliau menyebutkan walau iftataha ar-rajul as-salah bi sab'ina ismun min asma'illah wa lam yukabbir lam yujzihu kalau seandainya seseorang itu membuka salatnya dengan takbir ya Takbirnya itu apa? Dia menyebutkan 70 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada takbir Allahu Akbar, maka salatnya tidaklah sah. Tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayib ini terkait dengan syighah at-takbir. Dan di sini, di sini juga tanbih ya tentang pengucapan lafaz takbir yang benar. Allahu akbar. Allahnya itu bisa dipanjangkan dua harokat ya atau lebih. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Namun lafat akbar ini tidak boleh dipanjangkan. Pendek. Akbar. Ya. Dengan lafat-lafat yang lainnya Allahu akbar, Allahul akbar dengan alif lam, Allahu kabir. Nah, atau memanjangkan Allahnya Allahu akbar itu juga kesalahan karena nanti maknanya akan beda ya ketika dia panjang a-nya Allahu akbar maka dia menambahkan satu kalimat apa itu atau satu kata apa itu bukan huruf istifham ahsandum nah huruf istifham kalimat tanya jadi nanti justru di akhirnya akan ada tanda tanya Allahu Akbar. Apakah Allah yang maha besar? Nanti seperti itu. Dan ini fatal. Ya, oleh karena itu disebutkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang tabi'i rahimahullah taala, kalau seandainya seorang itu membaca lafaz takbir dengan selain Allahu Akbar 70 jenisnya, maka ini solatnya tidaklah sah. Wallahu taala alam. Tapi masalah yang selanjutnya. Selesai dari dua masalah. Masalah yang berikutnya yaitu kaifiyah at-takbir. Setelah kita mengetahui hukumnya, mengetahui lafadznya Allahu Akbar, maka bagaimana cara membacanya atau bagaimana kaifiyahnya dari kalimat at-takbir. Qala Imam an Nawi rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu' Al-madhhabus sahih al-masyhur annahu yustahabu ayyatiha bi takbiratul ihram bi sur'atin. Madhab yang benar dan yang masyhur bahwasanya ya disunahkan untuk mengucapkan takbir walaupun kalimat disunahkan ini dalam tanda kutip ya namun di sini disebutkan madhab sahih bahwasanya mengucapkan takbir atau ikhram itu dengan bisuratin dengan ringkas cepat ya tidak lama ya mengucapkan Allah Akbar seperti itu aja polos Allahu Akbar tanpa ada tambahan yang semisalnya ya wala kata beliau rahmat taala dan tidak memanjangkannya ya ini terjadi pada sebagian kaum muslimin memanjangkan takbir wala an imam syafii qauluhu dan dinukilkan dari imam syafii beliau berkata yarfa'ul imam sautahu bitakbir imam ketika dia membuka takbirat ikhram dia keraskan suaranya ya dia tinggikan dia angkat nah wayamudduha dan dia panjangkan bitakbir nah namun di sini datang setelahnya bi ghairi tamtiyatin ya dia panjangkan namun dengan bukan tamtid wala tahrif apa itu tamtid apa itu tahrif qala eh, ashabu ashab ashabu asy mereka menjelaskan arada at-tamtid ai bi ghairil maddit tawil. ini maksudnya yaitu tanpa memanjangkan dengan sangat panjang. Panjang sekali. Allahu akbar. Nah, ini masuk dalam kategori ini. Ya, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Namun ketika dipanjangkan ya dengan sederhana, ya, di sini sebutkan lima masyafi'i yarfa'ul imam sautihi wa takbir wa yamudduha bighairi tamtitin wala tahrif. Ketika dia sebutkan Allahu Akbar, ini tidak mengapa. Namun ketika panjang dengan sangat panjang sekali, maka ini tidak ada dalilnya. Wala tahrif dan juga tidak di tahrif. Apa itu tahrif? Ai isqad ba'dul huruf. Yaitu menghilangkan sebagian huruf. Seperti apa contohnya? Karra fi akbar seperti menghilangkan huruf ra pada kalimat akbar. Ya, ini terjadi pada sebagian imam yang ketika memanjangkan takbirnya, roknya itu seakan-akan hampir hilang. Akbar hilang, hampir tidak terbaca. Dan ini pernah kita dengarkan secara langsung. Ya, ini termasuk dari kesalahan akhta al-musallin, kesalahan dari orang-orang yang melakukan salat. Dan kaifiyah ini berlaku pada seluruh takbir, baik takbir ihram ataupun takbir takbiratu al-intiqal. Nanti akan datang pembahasannya di dalam takbirat al-intiqal. Karena ini terjadi ketika seringnya di sini adalah imam membaca takbir dengan panjang ketika mau sujud ataupun ketika bangkit dari dari apa? dari ruku. Biasanya membaca panjang itu ketika apa? Ketika mau sujud atau bangkit dari duduk istirahat ya. Duduk istirahat. Jalsa istirahat. Seringan seperti itu kan? Mau berdiri untuk eh, bangkit dari untuk berdiri ini biasanya panjang Allahu akbar. Dia ikuti sesuai dengan lambat atau cepatnya dia berdiri. Nah, maka ini berlaku pada seluruhnya. Ya, dia membaca pendek ataupun dia panjangkan tapi panjangnya itu sederhana, tidak berlebihan. Ini yang sesuai dengan sunnah nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Inilah muwafiq lis sunnah. Sesuai dengan as-sunnah. Baik, kemudian bagaimana? Muncul di benak kita terjadi di beberapa masjid bahkan masjid yang sangat besar, ya kan? Masjid yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin yang mereka imam-imamnya memanjangkan takbir. Nah, di sini perlu dicatat bahwasanya yang dijadikan patokan itu bukan perbuatan. Namun apa? Dalil. Yang dijadikan patokan adalah dalil bukan dari perbuatan seseorang. Ketika perbuatan seseorang tidak sesuai dengan dalil, maka tidak bisa kita pegang. Kita jadikan oh di sana imamnya itu panjang baca takbirnya. Dengan panjang sekali bahkan di di nada, di naam, dilakukan ya dilakukan. Nah, nanti juga akan datang pembahasannya. Baik. Allahu taala alam. Ini terkait dengan kaifiyah takbir yaitu apa? Dengan sederhana, pendek ya dan tidak panjang. Masalah yang selanjutnya yang terakhir insyaallah Idza nasiya takbiratul ihram apabila seorang lupa dari membaca takbiratul ihram. Dia datang masbuk, telat, terlambat, kemudian dia langsung sedekap tanpa membaca Allahu Akbar. Apa hukumnya? Fa innahu la yujzihu ya atau la yujzihu. Sungguh ini tidak sah baginya. Ya, tidak sah baginya. Wa alaihi i'adah dan dia harus mengulangi salatnya li'annaha ruknun min arkani as-salah karena itu termasuk dari rukun dari rukun-rukun salat. Ini pendapat dari jumhur ahlul ilm. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, insyaallah kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, dapat diamalkan dan juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين